Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi man walah Alhamdulillah Setelah kita berpisah setahun Allah pertemukan kita Dalam acara yang sama Di tempat yang sama Dan Alhamdulillah masih komplit Kita semuanya ada di sini Mudah-mudahan insya Allah ini bukan pertemuan terakhir kita. Allah ketemukan kita di tahun berikutnya dalam keadaan sehat wal afiat zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah diterangkan sama Ki Subadar betapa mulianya kita umat Islam mendapatkan kemuliaan yaitu Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup dan petunjuk. Hudal lil ayat yang lainnya hudal linnas. Karena itu kalau kita sebagai umat Islam yang dimuliakan dengan Al-Quran, kok meninggalkan Al-Quran, maka Allah akan mencabut kemuliaan kita dijadikan orang yang hina nantinya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man ja'ala al-Qur'an amamahu qadahu al jannah." "Wa man ja'ala al-Qur'an khalfa dhahrihi saqahu an nar." Siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an di mukanya menjadi pembimbingnya maka dituntun oleh Al-Qur'an menuju surga. Wa man Qur'an khalfa dhahrihi siapa orang menjadikan Qur'an di belakang punggungnya nggak ngereken dengan ajaran Qur'an, dilarang tetap dilanggar, diwajibkan ditinggalkan saqahu ilan maka akan dijerumuskan ke neraka Allah oleh Al-Qur'an. Hati-hati ini bukan buku bacaan biasa, ini bukan buku dongeng, tapi ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk diamalkan sebagai petunjuk. Enggak mungkin orang akan selamat tanpa mengikuti Al-Qur'an, Pak. Enggak mungkin. Lihat bagaimana. Bulan Ramadan ini enggak dikenal dulu bulan mulia. Para ambiak yang dulu tadi itu memuliakan selain bulan Ramadan. Tapi karena bulan Ramadan ini dipilih menjadi bulan diturunnya Al-Qur'an, Syahrul Ramadan ladhi unzila fil Qur'an, maka bulan Al-Qur'an otomatis dijadikan bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Sayyidus Syuhur. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan ladhi unzila fil Qur'an. Di antara bulan Ramadan satu malam yang dianggap paling mulia, yang dinilai paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam itu diturunkan Al-Qur'an. Al Inna anzalnahu fi Lailatul Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain, Lailatul Mubarakah. Malam yang penuh berkah. Kenapa? Karena malam itu Allah menurunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia Quran secara ijmal, secara sekaligus. Sopo kalau mengikuti Al-Quran pasti mulia dunia akhirat. Famanil tamasal huda min ghairihi adallahullah kata Nabi. Siapa orang yang cari petunjuk yang lainnya kok lebih mengunggulkan undang-undang dasar liban atau lebih mengunggulkan peraturan-peraturan daripada Al-Quran, pasti dia akan sesat, pasti keliru, pasti banyak masalah, pasti ruwet urusan ini. Ya, aja ada-ada, doli Gus itu nih. Kesuwen, cari undang-undang, cari ham, cari itu, mulai Al-Quran mulai biar ditutup itu. Tapi karena tidak ngikuti Al-Quran, akhirnya soroh, Alhamdulillah, sekarang ditutup. Ya berkati kusipul diantaranya mengikuti Al-Quranul Karim juga hebat wali kotanya juga mendukung mudah-mudahan Allah bantu mereka semuanya ya cik cerit-cerit ah, masih jadi pelacur cerit sih kan mudah sih protes protes boleh dewe dilarang jadi pelacur model gak kan Padahal dibimbing disangoni loh. Sing gak melacur gak tau disangoni bingung Sipul. Sing tadi pelacur disangoni 5 juta. Keenak temen ya. Sebenarnya yang gak zina sing gak ada pelacur dikei 5 jutaan. Sing tadi pelacur kongon boleh wis. Begitu perhatiannya sebetulnya pemerintah, tapi itu masih mereka memprotes. Delon, wong lek ketutup hati ini dintas tak gelem dibimbing dan wong api tak gelem anda lihat bagaimana nah, karena itu udahlah ikut Al-Quran pasti jadi benar kamu jangan ikut yang yang lainnya jangan lebih mengunggulkan peraturan manusia ikut peraturan Allah Allah maha tahu kok yang menciptakan kita ini Allah sepeda motor Yamaha itu yang paling tahu mesinnya yuk pabrik Yamaha karena itu yang membuat buku peraturan sepeda motor Yamaha ya pabrik eh. Honda juga begitu lah kalau anda punya sepeda motor Honda atau Yamaha atau Suzuki teloen buku petunjuknya itu kalau kamu ikuti insya Allah awet sepeda motormu setiap sekian kilo harus diganti uli gantiin uli oh jadi ganti kecap jebol begitulah juga seharusnya kita ini diciptakan oleh Allah alam ini semuanya ikut aturan Allah matahari terbit di timur ikut aturan Allah tenggelam ada di barat bulan wal gamara gadarna manazila bulan itu setiap tanggalnya berbeda itu akan berbeda posisinya nurut sama Allah ono aturane kabeh kita juga diatur oleh Allah lewat Al-Qur'anul Karim melo oh, insya Allah tepak kamu selamat diroba-roba ya kayak itu mau uli diganti kecap jebol semuanya karena itu huh? tidak ada jalan lain bagi kita kembali kepada ajaran Al-Qur'anul Karim wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dhalimun faulaika humul fasikun faulaika humul kafirun Allah sebutkan yang enggak nurut Al-Qur'an itu dolim fasik bisa kafir nanti naudzubillah minta minta dan enggak usah dibahas lagi kalau Al-Qur'an dipertimbangkan Al-Quran. lah perasaan hasil musyawarah. Eh? Ini bukan hasil musyawarah, keputusan ilahi sing gawe kon, sing gawe alam. Wis trimon, ojo kadek di, dipikir lagi, dipertimbangkan lagi. Insya Allah hasilnya akan bagus. Ah, cuma memang kita hidup di Indonesia ini akeh wong kafir, ono wong kafir sing gak setuju. Nah, di sini akhirnya ada upaya-upaya mereka menghalang-halangi. Tapi ya harus kita bersatu. Ya, Alhamdulillah wakil gubernurnya bersatu menurut Abi kiai, bupati ini menurut Abi kiai. Mudah-mudahan insya Allah akan bagus. Ini programnya bupati akan membuat peraturan untuk mengatur buka dan tutupnya warung ada di Ramadan. Kan gitu ya, ya kemarin. Ya, mudah-mudahan insya Allah bisa ada gimana caranya untuk sukses berhasil adanya perda tadi itu mohon dibantu Bapak Wakil Gubernur sehingga program bupati ini betul-betul sesuai dengan harapan para kiai diatur buka tutupi duduk ditutup blas lu dah nurut si an model kalau seandainya warung-warung nurut ambil Allah berkah Lo rezeki ini rizki ini sudah diatur Pak sama Allah. Ojo bingung ngambil rizki. Kalau mau percaya dengan Tuhan, gampang. Rizki itu sudah diatur sebelum kita wujud. Cecek lo nemplek. Rizki ini ngawang, terbang. Secara akal, seakan cecek ini, soro ribi. Ya cara nih antuk rizki ini. wong rizkinya terbang, dirinya nemplek, gak iso terbang. Secara akal, soro uripe jejak. Tapi subhanallah, laleri mencelok di pinggiri. Sehingga sampai sekarang kita belum pernah mendapatkan cecek mati kelaparan. Sampai sekarang kita tidak pernah mendapatkan cecek ngos-ngosan. Dia rezekinya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa manusia bingung dengan itu semuanya? Wong-wong tidak ngerti imane sing rusak, Pak. Imane sing rusak. Karena itu harus ada upaya bagi kita balik noman yang wong mukmin iki imane. Jangan dirusak dengan hanya hitungan-hitungan matematika sehingga Tuhannya di nomor dua kan Al-Qur'an di nomor dua kan iso. Sampean kalau makan telon ono iwak laut. Iwak laut itu urip di tengah laut. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatur, itu rezekinya kamu, yang di tengah laut datang ke tempat Anda. Anda nggak perlu datang ke tengah laut. Ini adalah satu bukti bahwa rizki itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iling-ilingan ya. Wong sing dolek kesel di dunia, yaitu wong sing tamak ono di dunia. Dia bakar ruwet urusan ono di dunia. Udah, kembali kepada Al-Quran. Anda akan dijamin hidup mulia di dunia, hidup mulia ada di akhir, di akhirat. Inilah usaha daripada para ulama, usaha daripada para habaib, usaha daripada orang-orang yang soleh mengembalikan kepada Al-Quran dan itu adalah tugas utama dalam dakwah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya bimbingan untuk mendapatkan ridho Allah kembali kepada ajaran Allah amin Allahumma amin amin Allahumma amin mudah-mudahan para habaib Habib Hasan Habib Syekh Habib Ahmad Al-Habsyi dan Habib yang lainnya Kiai Subadar Allah berikan panjang umur sehat walafiat mudah-mudahan Gus Ipul kemudian Gus Arsyad Allah berikan sehat walafiat lahir batin mudah-mudahan Allah beri kekuatan bisa memimpin umat dengan sesuai dengan ridho Allah dan ridho Rasulullah seluruh keluarganya ibunya Gus, Gus Saiful mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat panjang umur amin zahir batin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin besok malam insyaallah khatmul Quran ada di Masjid Al Muhajirin perumahan Gading Permai saya mohon semua yang berkendaraan mematuhi aturan lalu lintas. Kemudian mengikuti acara secara khusyuk. eh? Karena kapan Anda mau main-main berarti Anda tidak akan mendapat bagian yang sempurna. Hati ini atau hadir khutmul Quran supaya dapat barokahnya Al-Quran. Ya sing khusyuk, ojo dolenan. Ngomong dewi mari ngono hadir turu. gak bantal misalnya naikon. Ya siapa mencicil? ah, ya? Nah, kalau sampean kepingin supaya hilang ngantuknya, jangan minum kopi, keliru. Jangan minum kopi panas, tapi siraman mobil kopi panas. Insya Allah hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.